Apa doa yang paling mustajab untuk membukakan pintu hati orang yang telah tutup pintu hatinya? Kalau engkau sakit itu bukan azab. Kalau engkau susah itu bukan azab. Azab di atas azab adalah khatamallahu ala qulubihim. Hati tertutup. Wa ala sam'ihim telinga tersumbat. Wa ala absarihim mata. Telinga. Hati tertutup, mata tersumbat, telinga terkunci, komplitlah penderitaan sombong, bukman, amyon, fahum la yaqilun, peka, tuli, bisu, buta, tak lagi bisa otak diajak berpikir. billah Jadi cara menyentuhnya bagaimana Pak Ustaz? Suami tak pernah berhenti menasehati istri, istri tak pernah berhenti mengajak sua, suami. Dah, ayo lawak sembahyang. Jangan urus sembahyang Nanti kita di akhirat masing-masing. Ayolah dah. Beko kalau udah masuk neraka, ampun tidak sampai hati mencari udah masuk neraka. Ampun sama nan baru di ya surga. Ah, kalau gitu ampun semayang. Nah, Ibu tidak ustazah, ibu bukan LCMA, tapi ibu sudah menyelamatkan satu nyawa dari neraka jahanam ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, Bu. Khairun min umurin na'am. Ada bapak-bapak pakai jaket kulit, pakai baju kaos, gaya metal, pakai celana jeans, baju hantu. Tak ada gaya-gaya orang pengajian. Papinya duduk paling depan mendanga pengajian. Ambu heran, ambu tanya. Ba'a cari tua pak mendanga pengajian iko khusuk mana. Sebelum dulu Ustaz, ambu tak suka pengajian. Loh. Terus Istri ambo menelpon. Assalamualaikum dah. Japi ambo di masaji. Pulang saya serang. Beko kalau ambo dilarikan super taksi. iya juga ya. Akhirnya nyo datang ke masaji. Ditunggu bini ndak yo keluar. Ditunggu ndak yo datang. Akhirnya berang di muka masaji. Wah, wah, lamu mana kerja? Nyedang Eh, mantap ceramahnya. Dalam hati aku, ini pasti ambo di sampingnya. Mantap ceramah. Hari pertama saya dengar, saya suka. Hari kedua dulu saya di kursi paling belakang. Lama-lama, kamu tanya, siapa ustadznya? Dokter Mustafa Umar. Umpun, bukan apa. <laughs> Suami yang sebelumnya tidak suka mesin, tidak suka pengajian, menjadi suka pengajian gara-gara is dunia mata, dunia ini keindahan, kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah kenikmatan dunia yang paling indah adalah hanya istri soleha. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat istri soleh. Ya, Amin. Gitu. Awak kalau minta proposal ke Pak Wakil Bupati kan, Pak Bupati tolong ada bantuan masjid. Gitu. Nah, Masjid. Kata ya dipanggil Satpol PP. Tangkok gino amin. Tapi kalau untuk membangunkan kawan yang mengantuk di sebelah, tidak Kalau ada yang mengantuk, amin. Bangun tengah malam, sholat sunat hajat dua rakaat. Usolli sunnatal hajat ini lillahi ta'ala. Hajatnya tidak usah disabui dalam hati saya. Mudah-mudahan yang anda tertutup pintu hati kau dibuka ya Allah. Di sudut terakhir minta kepada Allah. Tapi yang disabui di mulut dalam hati saya. Sebab kalau awak sabui di mulut yang bukan bahasa Arab, solatnya bah, batal. Kalau sampai di sujud, waktu sujud, ibu sabit, Suami yang boya Allah, ah, batal semua. Bapak juga itu. Bini yang boya Allah, batal semua. Nah, kau dalam hati, selesai. Habis itu baru berdoa kalau astagfirullah kepada Allah Ta'ala. Pakai bahasa. Ya Allah, suamiku ini belum juga terbuka pintu hatinya. Tolonglah kirimkan ya Allah. Jangan berdoa mulut diam saya. Ikut ada orang berdoa mulutnya diam. Berdoa Ikut ada orang diam. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan. Tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena aku yakin kau tahu yang kumana. Kenapa tak kau sebutkan doamu? Untuk apa kita sebutkan Ustaz? Allah kan maha tahu. Allah maha tahu. Tapi doa itu awak sabit untuk membangkitkan semangat ah. Maka sebutkan. Tapi nyebutkan doa yang terlalu detail pula. Ya Allah, aku ingin menjual tanah 25 meter kali 35. Sebelah kanan musim badan dia Pak Denby sebelah kiri Pak Anggota DPR. kok jalan raya, harga masih nego. Ambo kalau berdoa pakai bahasa Indonesia aku kurang lo kusuknya bu ya. Pakai bahasa awak. Iku banyak mana kemintakan yang Patamu alam balaki yang kedua alam babi yang kata bicara itu. Tidak menolak Saya bukan orang Minang Pak Ustaz, saya orang Jawa. Ada apa orang bahasa Jawa? Iki wis pengkon dina bojone orang teko dia. Cuma kalau doa itu sifatnya pribadi yang kare-kare tidak ada orang salah. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Tanya kawan, sama siapa? Bagaimana dengan orang yang terlilit utang? Wajibkah dia membayar zakat mal? Ambo meminjam piti jo Pak Dendi SAGMA. Pinjam ma piti apa? Ambo pinjam piti. Nah membayar zakatnya selama setahun itu ambo nama minjam atau nan punya piti. Nan punya piti. Sedangkan ambo ambonan berutang, maka membayar zakat itu tetap wajib kalau pemilikan haknya penuh. Uang ambo pinjam 100 juta pinjaman itu tidak ambo bayar zakatnya. Tapi zakat gaji ambo tetap dibayar karena kepemilikannya penuh. Jadi jangan dikaitkan kamu kenapa tak bayar zakat? Kamu banyak utang. Tetap bayar zakat zakat. Tapi zakat nan seratus utang tadi tidak. Zakat nan lain tetap zakat gaji, zakat tabungan tetap dibayar zakat. Oh, kalau kartu kuning. Apa hukum bagi wanita yang sedang haid namun tetap bertilawah, menambah hafalan dan murojaah? Baca kitab namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apa namanya? Al-Fiqhul Islami wa Adil Latuh. Nama penulisnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Sudah meninggal. Ulama Suriah dari Damaskus. Jabatannya dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Perempuan yang sedang haid, menurut ampe mazhab, paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor ampe Hambali. Sepakat ampe mazhab, bahwa perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Kecuali mazhab maliki. Kecil mazhab maliki boleh mengulang hafalan bagi yang hafal Quran. Karena perempuan yang hafal Quran kalau tidak ingin ulang dua juz sehari hilang hafalannya tujuh hari sampai paling juz. Maka bolehnya mengulang hafalan tapi dalam hati. Maka kalau bini bapak, anak kadi bapak hafal Quran, nampaknya duduk diam saja. Tapi sedang ulang hafalan. Tapi kalau indah hafal Quran, diam saja. Nah, itu diganggu setan. Nah, itu untungnya punya bini yang hafal Quran. Diam saja. Nah, punya ngulang hafalan. Tapi kalau bini tidak hafal Quran, diam. Ingat mantan. Pertama, boleh mengulang hafalan kalau dia hafal Quran tapi mengulangnya dalam hati. Dan kedua, menurut mazhab Ambali, kalau inyo guru mengaji, guru di sekolah, di MDA, boleh inyo baca tapi potong-potong. Anak-anak, sore ini kita baca ayat tentang puasa ya, ikuti ustazah ya, ya. Ya ayuha ya ayuha Hai orang-orang, hai orang-orang. Allazina, allazina, yang, yang amanu, amanu, beriman. Kutiba, kutiba, diwajibkan. Alaikum, bagi kamu. Kamu siap puasa. Kama sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana. Assalamualaikum, kama kemana? Boleh. Jadi nan boleh membaca Quran dua. nampak pertama, orang nan hafal Quran mengulangi hafalan dalam hati. Nangka kedua, membaca sebagai guru kalau di putri-putri. Jelek? Apa hukumnya jika sop sholat laki-laki sejajar dengan sop perempuan? Jika boleh, mohon jelaskan keadaan-keadaan yang memperbolehkan. Masjid Istiqlal. Mohon maaf, waduk ke kiblat, ambo imam. Ambo imam. Dibuat sejajar, tapi imam tetap di depan lagi. Nah. dua laki-laki ke posisinya. Yang perempuan dibuat sebelah atau di sebelah kanan. Tapi posisi imam tetap. Tapi nan seelok-eloknya khairu fir rijal, sebaik-baik sop laki-laki di mukul. Sebaik-baik sop perempuan di belakang. Tapi kalau mau dibuat misalnya di tanah lapang acara payah menyusun bisa bantu ikut. Tapi posisi imam di mukul laki-laki lu imam ingin di muka perempuan. apa sikapnya <laughs> imam bencong. <laughs>